Dengan senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa kita awali majlis kita ini atas berkat rahmat karunia dari Allah Subhanahu wa kita dapat bertemu dan bertemu muka di rumah Allah yang mulia ini dalam rangka menambah ilmu dan pengetahuan kita tentang agama yang mulia ini karena dengan ilmu itulah kita akan bisa menggapai hidayah, meningkatkan iman serta memperkuat iman kita, mempertahankan iman kita dan dengan ilmu pula kita akan memiliki kekuatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan kita dalam menjalankan agama yang mulia ini. Semoga Allah SWT senantiasa menjadikan kita umatnya yang tetap berpegang teguh dengan petunjuk beliau sampai akhir hayat. Cuman sebelum kita mulai muhadharah eh, ceramah ini, ini bagaimana dengan jelas apa tidak? Gitu. Karena saya duduk di situ tadi tidak jelas sama sekali. Ini masalah sangat masalah sekali. Ya, bagusnya adalah pakai e, mikrofon tersendiri aja di sini. Ada yang apa namanya yang itu wireless itu lebih baik daripada ini. Karena suaranya mantul dan sama sekali tidak jelas. Ya, ini dika, sangat disayangkan masjid yang begitu besar tetapi sound systemnya tidak memadai, tidak membantu dengan baik. Untuk ceramah, tapi untuk sholat mungkin. Kalau untuk seram, saya tadi duduk di sana sama sekali nggak jelas apa yang dibicarakan. Kalau mungkin bisa tanpa mic aja mungkin lebih jelas. Hah? Lebih jelas ya? Baik. Karena saya biasanya tanpa mic juga bisa. Insya Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan tentang suara. Karena sejak pagi habis asar juga sampai sekarang. Ya, cuman mohon diminta air putih dulu. Nih. <clears throat> Bapak dan Ibu, uh, eh, belakang kedengar Bu? Gak kedengaran. Bagusnya ada wireless sendiri aja taruh di sana lebih enak. Gak ada ya? Karena gak ada faedahnya. Saya ngomong keras-keras tapi gak jelas sama sekali. Tapi bagi lagi Pak Pak, kalau tanpa mic jelas ya. Bagi ibu-ibu nggak dengar sama sekali? Ah? Tanpa mic bisa dengar? Tanpa mic bisa dengar nggak? Ah, sama ini. Dengar nggak apa kayak ini? Jelas. Bawa Pak jelas. Taib. <clears throat> Setelah kita mulai buka dimah tadi, yang ingin kita bahas dalam pertemuan kita ini adalah ada dua ilmu Itu ilmu tentang sejarah Yang kedua ada ilmu Yaitu tentang mengambil faedah dari sejarah itu Yang akan kita bahas dalam pertemuan kita kali ini Kenapa? Oh, karena dari sejarah itu akan diambil begitu banyak pengalaman-pengalaman dan intisari ataupun pelajaran yang mungkin bisa kita oh, terapkan dari masa sekarang ini Makanya para ahli sejarah mengatakan sejarah itu akan terulang. Hanya perbedaannya masa dan tempat serta pelaku yang mengalaminya. Tapi inti dari oh, topik di sebuah sejarah itu akan senantiasa terulang. Maka yang akan kita bahas adalah yaitu tentang tantangan dakwah di masa Rasulullah SAW dan korelasinya dengan masa kita sekarang ini. Kira-kira apa sih faedah yang mungkin kita ambil dari membaca tantangan dakwah di masa Rasulullah SAW dan juga kita coba melihat dengan kacamata sejarah itu tantangan dakwah di masa kita sekarang ini. Nah, bagaimana seharusnya kita menghadapi tantangan dakwah? Nah, untuk sekarang ini dengan berpedoman kepada bagaimana Rasulullah SAW menghadapi tantangan itu di masa masa beliau bersama para sahabat. Ini inti yang kita bahas. Yang jelas sudah sunatullah yang namanya antara dan yang batil akan senantiasa berperang sampai hari kiamat. Itu perlu diketahui. Yang namanya antara hak dan yang batil akan kebenaran dengan kebatilan akan senantiasa apa? Akan senantiasa ada saling mempengaruhi, saling ingin menaklukkan di antara kedua belah pihak. Ahlul batil akan berjuang dengan mati-matian untuk membela kebatilan. Demikian pula ahlul hak akan berjuang mati-matian demi membela kebenaran. Tetapi wal aqibatu lil muttaqin. Tapi keunggulan pada akhir persaingan ini bagi siapa? Bagi siapa? Bagi siapa? Alul haq. Baca sejarah semenjak dari Nabi Nuh sampai akhir Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana tantangan kebenaran, bagaimana hal batil menghancam dan menghadang kebenaran itu dengan berbagai cara dan metode gaya maupun opini-opini yang mereka lemparkan kita ke masyarakat itu akan senantiasa ada. Dan apa tujuan Allah mengadakan ujian ini bagi ahlul haq? Bukankah kita di atas kebenaran? Kenapa kita harus menghadapi bermacam tantangan? Allah Subhanahu wa taala berfirman Walaqad fatanna alladziina min qablihim Oh walaqad fatanna eh, ahasiban nasu ayyaqulu amanna wa hum la yaftanun Ahasiban nas ayyaqulu amanna wa hum la yaftanun Apakah manusia itu mengira cukup mereka mengatakan kami telah beriman lalu mereka tidak diuji Apakah cukup sekedar mengatakan kami telah beriman lalu mereka menyangka tidak akan ada ujian ketika mengatakan kalimat kami telah beriman itu kata Allah walaqad fatana alladziina min qablihim sungguhnya orang-orang sebelum mereka yang berjuang mengamalkan kebenaran itu menegakkan kebenaran itu telah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala walaqad fatana alladziina min qablihim untuk apa fala fala Allah alladziina sadaqu wa Agar Allah mengetahui siapa yang jujur dalam imannya, siapa yang dusta dalam pengakuan imannya. Maka oleh sebab itu para ambia diuji. Para ambia mengalami tantangan-tantangan bahkan ada yang dibunuh, disiksa dan seterusnya. Dan diikuti oleh para sahabat para ambia itu sendiri. Demikian dialami oleh Rasulullah SAW para sahabat. Demikian para ulama-ulama kita yang banyak mati dibunuh bahkan ditahan, diancam dan seterusnya, dihina, dicaci maki. Itu bukan hal yang pertama untuk kita. Maka ketika kita nanti membaca bagaimana sahabat mempertahankan iman dan akidah mereka, maka di sini kita akan mencoba mengambil faedah dari membaca sejarah mereka dengan tujuan ya berapa hal berikut ini. Pertama, dalam kesempatan ini, ini kita akan baca sedikit, membahas sedikit tentang berbagai bentuk rintangan dakwah yang dialami Rasulullah SAW bersama para sahabat, ya bersama sahabat beliau dalam menegakkan dakwah, ya dalam menegakkan nilai-nilai Islam di tengah masyarakat jahiliyah. Hal ini akan memberikan berbagai informasi dan inspirasi ke dalam diri kita seorang Muslim dalam menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan ajaran agama Islam yang mulia ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada berapa faedah? Yang pertama, mengenal perjuangan dan kokohnya pendirian Rasulullah berserta sahabat dalam memegang kebenaran itu walaupun tawarannya adalah nyawa mereka. Mereka tidak pernah sedikit pun ingin digelincirkan, ingin dipengaruhi di atas kebenaran itu tanpa ada tawaran. Walaupun itu nyawa mereka akan melayang. Inilah yang tidak dimiliki oleh pejuang-pejuang di masa sekarang. Sebagian besar dari pejuang dakwah tidak memiliki keberanian sebagaimana dimiliki oleh Rasulullah dan para sahabat. Ketika kita membaca nanti sejarah mereka, kita akan inspirasi bahwa kita jangan pernah takut kecuali kepada Allah yang namanya kematian itu hanya satu kali. Mati di atas kebenaran atau mati dalam kekufuran. Pilih hanya dua saja. Makanya sahabat, kita lihat ada yang disiksa, ada yang dicincang, di bagaimanapun mereka tetap teguh memelah mempertahankan iman mereka. Makanya kita katakan beda dengan kondisi orang sekarang. Hanya keterjepit ekonomi, hanya dirayu dengan jabatan, dirayu dengan kedudukan, langsung imannya goyah. Berani menjelek-jelekan ajaran Islam di hadapan umat Islam demi mendapat nama, mendapat gelar, mendapat sanjungan dan seterusnya. Ini yang pertama. Agar kita pertama mengenal perjuangan Rasul bersama sahabatnya dalam menegakkan ajar ajaran Islam akan menggugah keimanan kita untuk mentauladani mereka. Mereka. Apa tujuan kita pertama membahas masalah ini? Adalah kita mentauladani mereka. Bagaimana perjuangan mereka? dan bagaimana sabarnya mereka menghadapi rintangan dakwah itu. Ini yang ingin kita ambil. Yang namanya rintang dakwah tidak ada yang pernah, nggak ada jalan ke surga itu mulus. Jangankan urusan surga neraka, Pak. Urusan duniawi saja, adakah orang-orang yang berhasil tanpa ada perjuangan? Bahkan sebuah keberhasilan pasti diawali dengan kegagalan. Sebesar apa tujuan harapan yang ingin kita gapai, sebesar itu pula rintangan yang akan menghadapi kita. Makanya Rasulullah SAW sebutkan dalam sabdanya bahwa mukmin itu yuk yuktala biqadri imani diuji sesuai besarnya imannya. Semakin tinggi imannya, semakin berat ujiannya. Wa asadun nasi balan al ambia Manusia yang paling berat ujiannya kata Rasulullah SAW adalah para nabi. Oleh itu, sebab itu Rasulullah SAW orang yang paling berat menghadapi ujian. Maka dengan melihat nanti yang akan kita bahas ini, ya cuman waktunya sebetulnya saya kira ini adalah pembahasan yang panjang ya, karena kita akan buktikan ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah bagaimana kondisi Rasulullah SAW dalam menyampaikan ajaran Islam ini. Sehingga dari situ kita akan mengambil pelajaran. Cuman waktu kayaknya agak membatasi kita. Yang pertama apa tujuan tadi? Ah, mentola, dani. Ada sebelum kita masuk pada topik ini, saya agak menyinggung sedikit. Kita di dalam menuntut ilmu ini kayaknya belum serius. Saya katakan, tidak serius. Tapi kalau ada pelatihan-pelatihan bisnis, pasti kita serius. Kok Ustadz tahu serius nggak serius Ustaz? Kalau orang serius menghadiri sebuah ilmu, dia pasti bawa catatan. Dia bawa catatan. Yang bisa dia baca kembali, Ya, atau mungkin kita semua di sini hafalnya sangat bagus sekali. Sehingga jarang saya lihat ada yang bawa buku. Sudah ini majlis yang ketiga, jarang saya lihat. Makanya ketika kita sudah hadir sekian majlis ilmu, tidak ada yang tinggal di kepala. Kenapa? Karena adalah inti dari ilmu harus catat. Makanya Imam Syafi'i menyebutkan ilmu itu adalah saidun. Ya. Ilmu itu adalah binatang buruan maka tangkaplah buruan itu dengan apa? Catatlah dengan kait dengan pena. Makanya ayat yang pertama turunlah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tambah ilmu dengan membaca. Kemudian Allah di 'allama bil qalam yang menyajarkan ilmu melalui pe pena. Kita ini kayaknya udah hafal semua, nggak ada yang bawa catatan. Tujuan pertama tadi membahas masalah ini apa? Pertama adalah ketika kita membaca nanti perjuangan Rasulullah, agar kita menteladani mempertahankan iman kita. Sabar menghadapi godaan-godaan. Sabar menghadapi ancaman-ancaman. Dituduhlah banyak nanti akan kita sebutkan. Ya, bagi akhwat-akhwat yang memakai cadar disebut ninja, disebutlah orang sumuk dan macam-macam. Diolok. Kalau orang berjenggot dibilanglah mirip kambing. Orang yang celana di atas mata kaki dibilang selalu kebanjiran, cingkrangan, atau dituduh teroris dan sekian banyak fitnah yang mereka akan labelkan kepada alul haq. Dan ini bukan pertama wahai kaum muslimin. Label-label jelek ditimpakan kepada alul haq oleh orang alul batil. Kita akan sebutkan nanti firman Allah Subhanahu wa taala betapa orang musyrikin menuduh Rasulullah SAW sebagai orang gila, dituduh sebagai orang tukang sihir, dituduh sebagai tukang tenung, penyair dan seterusnya. Gila, pembohong. Ini bukan pertama untuk kita. Maka kita membahas nanti perjuangan sekilas perjuangan Rasulullah SAW, tantangan yang baru hadapi dan bagaimana Rasulullah SAW menghadapi hal itu. Maka poin pertama tujuan kita adalah untuk apa? Menteladani, menteladani perjuangan Rasulullah SAW, ya. Bagaimana dalam sisi pengorbanan dan kesabaran mereka? Pengorbanan ke kesabaran. Makanya banyak ayat ya seperti diantaranya menyuruh sabar itu sobil bil haqqi sobi sobri saling memberi nasihat dengan kebenaran saling memberi nasihat dengan kesah kesabar apa hubungannya wasiat dalam menyampaikan kebenaran dengan wasiat menyuruh bersabar apa hubungannya karena setiap orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar orang yang berusaha menegakkan kebenaran akan senantiasa ada tantangan maka butuh kepada apa kenapa Kisah kesabaran. Makanya dikaitkanlah di sini antara memperjuangkan al-haq dengan memiliki sifat sah sabar. Maka dihubungkan di sini watawasau bil haqqi watawasau bis sabri. Setiap orang menegak kebenaran akan mesti ada tantangan. Itu pasti. Itu sudah sunatullah. Makanya disebutkan pada berikutnya watawasau bis sabri saling beri nasihat dalam kisah sabaran menghadapi tantangan-tantangan menyampaikan kebenaran itu. Yang pertama itu mentoladi mereka. Dari sisi pengorbanan dan apa? Ya, kita kalau kita lihat pengorbanan sahabat dan Rasulullah SAW. Mereka tinggalkan ketika belajar, mereka tinggalkan itu harta dan kekayaan mereka, lari dengan iman mereka. Mereka hijrah ke Habsyah, mereka hijrah ke Madinah. Demikian pula Rasulullah SAW meninggalkan tempat kelahirannya demi apa? memperjuangkan kebe kebenaran. Baik. Jadi men mereka dari segi pengorbanan kesabaran mereka. dua dalam hal tersebut juga akan menumbuhkan dalam diri kita rasa penghormatan dan cinta yang mendalam terhadap Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Kenapa? Kalau bukan karena kesabaran dan kegigihan Rasulullah SAW bersama sahabat memperjuangkan nilai-nilai tauhid, nilai-nilai kebenaran, niscaya kita pada hari ini tidak akan menjadi orang-orang yang beriman. Tentulah kebenaran itu tidak akan sampai kepada kita. Betul nggak? Kalau bukan karena perjuangan para ulama dalam menuntut ilmu, dalam menyebarkan ilmu, dalam berdakwah, niscaya kita tidak akan mencap manisnya iman pada hari ini. Bandingkan kita hari ini beriman, tidak pernah kita diancam dengan pedang, tidak pernah kita disiksa, tidak pernah kita dibaikat. Kita beriman dengan tenang dan nyaman. Tidak seperti para sahabat, tidak seperti para ulama-ulama kita yang berkorban dengan nyawa mereka. Lalu apa yang timbul adalah kita apa? Mencintai mereka, menghargai jasa mereka. Kenapa Ustadz bicara masalah ini? Karena di sana ada orang yang begitu terkejinya tindakannya selantiasa melaknat mencaci maki sahabat yaitu aliran Syiah itu. Yang kerjanya mencari-cari senantiasa kesalahan-kesalahan sah sahabat. Padahal sahabat adalah generasi terbaik dari umat Islam. Yang itu mereka kafirkan, yang mereka katakan fasikan, yang mereka hina, mereka caci dan seterusnya. Maka di antara ini ketika kita melihat pengorbanan sahabat itu, mereka berani disiksa, apakah mereka sebagai seorang munafik? Kalau sebagai seorang munafik, niscaya mereka tidak akan mau diri mereka disakiti gara-gara keimanan. Ini membuktikan benarnya iman mereka sehingga mereka menanggung siksaan dan hinaan itu dengan penuh kesabaran. Celakalah orang sentiasa menjelek-jelekkan sahabat. Maka faedah kedua, apa tujuan kita membahas masalah ini adalah menghormati jasa-jasa. Kalau sekarang saja di Indonesia pejuang-pejuang itu diberi label sebagai jasa pahlawan, dihargai, bagaimana dengan pejuang-pejuang Islam? Pejuang kebenaran, pembela tauhid akankah tidak terhormati? Makanya ketika kita bicara masalah ini, tujuan kita yang kedua adalah untuk mengetahui tentang jasa mereka mengerti tentang pengorbanan mereka, timbullah rasa menghargai dalam diri mereka kepada dalam diri kita kepada mereka, ya rasa mencintai mereka. Kalau ada saja orang sekarang kita ini mau dibakar. Dibakar. Lalu dia selamatkan kita dari kondisi itu. Bagaimana pendapat Bapak terhadap orang tersebut? Apa yang apa Bapak lakukan terhadap orang tersebut? Hah? Apa yang akan dilakukan? Kita caci maki atau kita sangat bersyukur dan berterima kasih pada dia? Pasti kita akan mengenang jasanya. Pasti kita akan pernah melupakan jasanya. Mungkin kita akan berterima kasih. Bahkan anaknya pun akan tetap kita jenguk akan kita hargai. Bapak Bapakmu dulu pernah berjasa menyelamatkan saya. Betul nggak? Mengapa dengan Rasulullah SAW dan para sahabatnya yang telah menyelamatkan kita jatuh kepada kesyirikan dari bakaran api neraka. Tidakkah pantas kita memohon dan memuji mereka dan memohonkan ampun untuk mereka? Makanya Allah sebutkan adab sebagai seorang mukmin terhadap pendulu pendahulu pejuang Islam, Rabbana firlana wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina Gila amanu rabbana innaka raufur rahim. Kita mohonkan ampun untuk diri kita dan generasi pendahulu kita dalam beriman. Walina sabaku nabil iman. Jangan engkau jadikan sedikit pun dalam hati kami ya Allah rasa benci terhadap mereka. Kita berdoa kepada Allah agar hati kita bersih terhadap para sahabat, terhadap generasi mulia umat ini. Nah, baik itu yang pertama. Eh, yang kedua ya, menimbulkan rasa penghormatan dan cinta yang mendalam terhadap Rasulullah dan para sahabat di mana mereka rela berkorban dengan segala apa yang mereka miliki bahkan jiwa mereka di samping itu ini faedah yang ketiga juga akan memberikan keteguhan dalam diri kita untuk menghadapi berbagai tantangan dan rintangan dalam menyampaikan mengamalkan ajaran Islam di tengah-tengah masyarakat kita kita akan menemukan rasa teguh percaya diri Percaya dengan pertolongan Allah. Semoga Allah telah menolong orang-orang beriman sebelum kita. Kita yakin bahwa Allah Subhanahu taala akan menolong siapa yang menolong agamanya. In tansurullah surkum wa yusabbit aqdamakum. Kalian benar-benar menolong Allah, Allah pasti menolong kalian dan akan meneguhkan pendirian Nah, itu tujuan ya, setelah banyak hal lain kita Ringkas saja. Waktu Isya jam berapa ini? Ah, setengah delapan lewat lima. Karena ini waktunya sudah hampir habis kayaknya. Karena harus bisa diformat sesuai dengan waktu masalahnya. Kalau tidak pembahasannya apa namanya tidak simpel dan tidak mencukupi waktunya nanti sehingga membawa faedah, enggak mendapatkan faedah dari pembahasan kita. Baik. <clears throat> Berikut ini kita akan sebutkan beberapa bentuk rintangan yang dialami oleh Rasulullah SAW para sahabat dalam menyampaikan ajaran Islam di tengah-tengah masyarakat Arab jahiliyah. Kemudian setelah itu kita mencoba menggali pesan-pesan ilmiah yang tersimpan di dalamnya. Pertama, ini saya coba ringkas di beberapa kitab ya. Pertama, yang dipakai oleh orang kaum musyrikin ketika Rasulullah SAW mengawali dakwanya mendekati pamannya. Artinya apa? Mempengaruhi tokoh-tokoh yang akan terpengaruh dengan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikati oleh mereka. Di antaranya adalah orang kafir Quraisy mempengaruhi siapa? Pamannya berkali-kali mereka datang. Abu Talib untuk mencegah apa? Agar Rasulullah SAW tidak menyebarkan dakwahnya. Ini banyak syawahidnya. Bagaimana dengan kondisi kita sekarang? Kita ingin mengkaitkan ini. Demikian pula sekarang ini betapa banyaknya pembisik-pembisik ahlul batil kepada penguasa bahwa dakwah ini mengkhawatirkan sebagai tuduhan bahwa dakwah ini dakwah wahabi akan memecah belah bangsa ini akan merusak NKRI dan seterusnya benar nggak tuduhan itu ada selalu dicurigai Inilah kondisi bukan awal ini. Sudah pernah dialami Rasulullah SAW. Yang mana tokoh-tokoh orang kafir jahiliyah itu mempengaruhi tokoh-tokoh masyarakat agar mengusir, agar menghambat Rasulullah SAW. Demikian pula para tokoh-tokoh su sama sekarang ini. Ulama-ulama yang kerjanya mengadu domba antara penguasa dengan rakyat. Tidak sedikit sekarang ini. Mereka pengaruhi para ah, orang bagian keamanan, para pejabat-pejabat bahwa dakwah ini, orang-orang berjenggot ini akan berusaha memecah belah NKRI. Tidak setia, tidak nasionalis, dan begitu seterusnya diberi tuduhan-tuduhan label-label. Makanya saya dimanapun mengatakan tidak ada konsep untuk menjaga persatuan bangsa kecuali hanya pada manhaj al-sunnah wal jamaah. Karena salah satu kode etik, landasan akidah al-sunnah wal jamaah adalah taat kepada penguasa. Cari di aliran manapun, tidak akan ada mereka membahas masalah ini. Tidak akan ditemukan. Tidak luput dalam kitab akidah al-sunnah jamaah membahas masalah wajib taat kepada penguasa. Tetapi mereka tahu, baik dari musuh-musuh Islam, maupun mereka yang ingin kehilangan kedudukan pengaruh di tengah masyarakat, mereka merubah wajah dakwah ini, menggambarkan dakwah inilah ancaman bagi NKRI. Dan ya, ini sudah lama. Mulai semenjak kemerdekaan, Islam selalu di, dikhawatirkan, dikhawatirkan, seterusnya, seterusnya. Benar nggak begitu? Sejarah terulang. Dan ini bukan yang pertama. Artinya bagaimana? Kita jangan frustasi dan yang kita heran kalau ada orang-orang yang dianggap sebagai tokoh Islam, lalu kerjanya adalah membisikkan fitnah-fitnah kepada penguasa. Itu biasa. Kenapa dia lakukan? Karena takut kehilangan pengaruh, kehilangan jamaah, kehilangan posisi. Kalau nanti umatnya kenal kebenaran, kenal akidah yang benar, karena sunnah Rasulullah SAW akan hilanglah jamaah-jamaah yang biasa dia garap. Akhirnya kalau kurang jamaah, kurang infaknya. Investasinya tidak berhasil. Pendapatan per kapitanya berkurang. Inilah hakikat yang terjadi sebenarnya para pembela-pembela kebatilan, pembela-pembela bid'ah, inilah pada hakikatnya mereka takutkan. Dan mereka senantiasa mengembuskan isu-isu buruk tentang dakwah ahlu sunnah jamaah. Dan dakwah salafiyah ini kepada penguasa. Begini, begini, begini, begini itu. Mereka buatlah opini-opini. Itu nyata sekali. Baik di media maupun di tulisan-tulisan mereka. Ini sudah dahulu dilakukan oleh orang kafir Quraisy ketika menghambat dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka temui tokoh-tokoh agar jangan Muhammad diberi peluang untuk menyebarkan ah, ajarannya. Kenapa? Kalau Muhammad diberi peluang, semua budaya-budaya kita akan disingkirkan. Hah? Budaya-budaya kita akan ya agama nenek moyang kita dihina oleh dia nanti. Sehingga semua orang beriman tentu kita tidak lagi menjadi tokoh-tokoh yang dipanuti oleh masyarakat. Inilah hakikatnya. Makanya pembahasan kita apa? Melihat tantangan doa di masa Rasulullah SAW, main kaitkan dengan masa kita sekarang ini dan bagaimana kita harus bersikap. Bagaimana sikap Rasulullah SAW tentang hal itu? Rasulullah SAW bersabar, tetap berjuang. Apa poin pertama yang mereka lakukan? Mempengaruhi apa? tokoh-tokoh politik, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh agama agar jangan mau mendengar dakwah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antum lihat, ya kan? Kadang-kadang tokoh-tokoh masyarakat diundang resmi, nggak mau datang. Tapi ketika kadang-kadang ngomong di luar, itu pengajian tertutup. Itu pengajian kelompok-kelompok mereka saja. Padahal ketika diundang nggak mau datang. Loh coba datang dengarkan apa yang diajarkan. Benar ada sesatnya. Hadir di sini. Dan ini yang terjadi. Ini yang terjadi. Salah, kamu dengarkan. Jangan dengarkan dari orang lain. Dengarkan, benar nggak ini? Bahwa mereka kajiannya tertutup, kajiannya menghasut orang melawan penguasa, atau pengajiannya adalah pengajian yang suka mengkafirkan orang, atau pengajian yang suka membinahkan, Dengar langsung tapi mereka tidak akan bakal mau. Karena ada kering yang pertama tadi. Jangan sampai didengar. Makanya orang kafir Quraisy menuduh Nabi Muhammad itu sihir. Kenapa? Karena setiap orang mendengar dakwanya senantiasa masuk ke dalam Islam. Jangan. Bahkan mereka mengatakan, "La mau jahat Al-Qur'an." Jangan kamu dengarkan Al-Qur'an itu. Karena banyak gara-gara dengar Al-Qur'an orang masuk Islam. Ini yang pertama mereka. Makanya secara nasional sekarang TV Roja itu kalau di Jember itu TV kabarnya nggak ada, nggak mau mereka. Alasannya apa? Nanti nggak bakal ada orang mau tahlilan. Alasannya sederhana saja. Nggak ada di Jember di TV, TV kabel nggak ada Roja itu. TV-TV sunnah nggak ada itu. Padahal pertama pertama ada TV Roja itu di Jember itu langsung orang suka TV-TV, Sunnah, Insan TV, ya kan? Roja, orang Sunnah. Senang, karena orang sudah bosan dengan nyanyi-nyanyi dan segala macam. Sehingga naik ratingnya. Lalu baru orang-orang yang ini tidak senang merasa curiga, ini bahaya. Dan di beberapa tempat di Indonesia itu mereka TV-TV kabel tidak mau membuka TV Roja. Coba lihat isinya TV Aswaja, apa isinya? Semua fitnah, adu domba dan seterusnya. Nah ini jangan kita khawatir bahwa tantangan dakwah itu mesti akan ada dan bagaimana kita menghadapinya. Kita tetap bersabar di samping berjuang menyerukan kebenaran itu. Maka ingin saya kupas masalah ini karena masalah ini adalah masalah yang yang urgen sekali ketika kita dalam berdakwah. Fitnah-fitnah datang dari sana sini yang sumbernya tidak bisa dipertanggungjawabkan dan tidak ada dasarnya dengan tuduhan-tuduhan yang miring dan seterusnya. Ketika mereka ditanya di mana kamu tahu hal itu, di mana kamu kata orang, loh, kata orang cuma. Apalagi ada buku-buku yang isinya nuduh-nuduh tanpa ada bukti. Dan buktinya ketika orang-orang yang tidak hanya eh, mendengar ya, tapi membaca dan membuktikan mereka tahu itu adalah dusta menuduh-nuduh seperti itu, mengatakan orang berjenggot itu dakwanya tertutup, mengatakan orang berjenggot itu tidak salam sekali sama mereka, mengatakan orang berjenggot itu kasar dan mengatakan seterusnya. Itu metode yang sudah lama digunakan oleh orang kafir Quraisy di dalam menghalangi orang dari mengenal ajaran agama Rasulullah SAW. Yang kedua, yang pertama tadi adalah at-taksir alaman asna haji dakwah. Jadi mempengaruhi kalau ada pejabat-pejabat yang pro terhadap dakwah ini mereka mulai mempengaruhi. Jangan, itu bahaya, itu kelompok teroris. Ya. Saya katakan saja, saya di Jember. Pernah terjadi isu, itu dua kita ini teroris. Setelah kita laporkan dan kita menuntut diklarifikasi. Saat pertemuan di Litbang itu, orang yang menuduh ini hadir. Ana bawakan ceramah-ceramah, CD-CD dan pamflet-pamflet tentang membongkar kesesat teroris. Saya bilang ini loh ceramah saya. Sekarang Anda punya bukti menuduh saya sebagai teroris. Tolong buktikan. Tolong buktikan. Dan tolong sebutkan di Indonesia sekarang ini yang mengupas masalah teroris secara ilmiah itu nggak ada kecuali dakwah kita. Kalau yang lain itu hanya mengatakan teroris sesat salah, tapi mana salahnya? ketika berdiskusi dengan oratoris mereka nggak mampu. Tapi kita mengupas terus dari akarnya, di mana akar permasalahannya. Tapi mereka nggak mampu. Dan sebetulnya sistem dakwah mereka itu adalah peluang untuk masuknya teroris. Kenapa? Karena tidak pernah diajar tentang usul akidah alusunan jamaah tentang taat kepada penguasa itu. Dan semua kelompok-kelompok yang ada di Indonesia ini biasanya merongrong penguasa yang ada. Biasa menghina penguasa, menjelekkan penguasa itu biasa. Tapi dalam dakwah alusunan jamaah, itu tidak dibolehkan. Loh, siapa sebetulnya sekarang ini yang taat kepada penguasa atau siapa pembangkang kepada penguasa? Bahkan sebagian jamiah kelompok-kelompok itu mengadakan penekanan pada penguasa. Ini sudah hal yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip al-sunnah wal-jamaah. Baik, yang kedua adalah dengan cara apa? Al-ittihamat kadhiba. Menyebarkan isu-isu bohong, isu-isu dusta ya menghina, melecehkan, mengolok. Ya, kalau untuk melihat ya, ini saya bercerita aja sedikit pengalaman-pengalaman saya alami. Biasanya dimanapun anda melihat, ya kalau ada orang berjenggot di dandang bandara, di stasiun, dimanapun, pasti orang menatap setelah lihat jenggot pasti lihat kakinya. Benar gak? Lalu setelah itu sama temannya apa? Ingin gak? Saling kode. Bagaimana perasaan anda? diejek, dihina, diolok, diolok, diolok-olok. Ya itu sudah dari awal. Orang berjenggot dibilang macam-macam, orang bercadar dibilang macam-macam dan dihina dan seterusnya dan seterusnya. Ya, tetapi orang yang pakai celana dalam keluar rumah pernah diejek nggak? Hah? Kalau orang pakai jilbab besar, pakai cadar, diejek nggak? Diolok, tapi orang pakai celana dalam keluar rumah, ada yang ngecek nggak? Orang rajin sholat berjamaah diguyonin kalau bahasa sananya. Bilang soal ini sekarang pada tobat sekarang dengan omong-omongan yang sengaja mengolok. Tapi pernah nggak orang tidak ikut tahlilan sudah dua kali berita saya baca Masyarakat tidak membolehkan untuk dikubur di pekuburan umum. Tapi pernahkah masyarakat menghukum orang yang tidak sholat tidak boleh di pekuburan umum? Pernah nggak? Pernah nggak? Belum pernah terjadi di Indonesia orang yang tidak sholat dilarang dimakamkan di makam pekuburan umum. Tapi orang yang tidak tahlilan sudah dua kali saya baca di berita, kedua kejadian pertama di Jogja, yang kedua di Solo, itu tidak boleh dikuburkan di pemakaman umum gara-gara dia tidak ikut tahlilan. Gimana? Coba lihat. Mana yang penting sholat daripada tahlilan? Pernah nggak dihukum orang tidak sholat? Tidak pernah. Inilah model-model orang-orang yang berusaha mengganjal kebenaran itu. Dikatakanlah kita tidak bermasyarakat gara-gara tidak mengikuti budaya-budaya bid'ah mereka dan sekian tuduhan-tuduhan seterusnya. Ini kenyataan. Jadi biasa. Dahulu Rasulullah SAW juga diolok-olok, juga dihina, juga dilecehkan, ya ada menertawakan. Di sini tak kalah kaum muslimin, tidak tak kalah kaum musyrikin melihat dakwah Nabi Muhammad mulai diterima oleh sebagian orang di Mekah. Mulai mereka, eh, mereka mulai melakukan hal-hal yang membuat orang lari dari dakwah beliau. Mereka mengolok dan mengejek serta mentertawakan orang yang mau menerima dakwah beliau. Sehingga orang lain yang memiliki keinginan untuk mau masuk ke dalam Islam menjadi ragu dan takut untuk diejek dan diolok. Betapa banyaknya masyarakat sekarang ini mereka ketika nyaman nonton TV Roja, tapi mereka takut untuk hadir di majelis kita. Itu banyak sekali. Kenapa? Takut dirasain bahasa Jawanya, takut digunjing bilang sudah jadi wahabi sekarang dia. Betul nggak? Banyak masyarakat yang sudah bosan dengan cara beragama yang tidak ada sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Tapi mereka tidak berani. Kenapa? Takut diejek, takut di olok, takut di hina, takut di kunci. Itu banyak sekali. Lalu kenapa kita bahas masalah ini ini adalah sebagai pesan bagi mereka itu. Anda tidak perlu takut kepada manusia. Sebenarnya para sahabat mereka berani menyuarakan kebenaran itu apapun resi resikonya. Masalah diejek ya kan? Itu sudah hal yang biasa kalau orang mau menjalankan agama ini. Itu sudah biasa. Bukan hal yang pertama kita alami Rasul SAW adalah hamba yang paling mulia di sisi Allah mengalami ejekan, mengalami hinaan, ya. Nah, sehingga orang lain yang memiliki keinginan untuk masuk ke dalam Islam menjadi ragu dan takut karena takut diejek dan diolok. Mereka melebarkan berbagai mereka orang musyrik itu melemparkan berbagai caci makian terhadap Nabi Muhammad seperti dituduh gila, tukang tenung, pendusta dan penyair. Nah, ini sebenarnya Allah sebutkan dalam firman-Nya, wah kalu ya ayyuhalladzi nuzila alaihi dzikru innaka majnun ini kata-kata mereka kepada Nabi SAW. mereka berkata orang musyrikin itu wahai orang yang diturunkan kepadanya Al-Qur'an sungguhnya engkau gi gila antum atau saya tanya yang pernah mendengar TV Aswaja bilang gak dai dai kita itu orang gila biasa di mulut mereka kata mereka itu orang gila Mereka tuh gila semacam itu biasa. Ketika mereka tidak mampu melawan hujan, maka mereka pakai hina-hinaan seperti itu. Ya, maka mereka katakan gila. Rasulullah SAW dibilang gila oleh orang musyrikin. Wahai orang yang diberikan Al-Quran kepadanya, engkau sungguh-sungguh gila. Mereka katakan dunia semodern begini, maka maka jilbab gede-gede, ya kan dunia sudah modern begini masih memasang jenggot ha? masih memajangkan jenggot dunia semodern begini mau pakai celana cingkrangan tapi orang pakai celana di atas lutut nggak masalah orang pakai celana di atas mata kaki masa masalah inilah memang kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hadisnya saya di sanawatun khadaat akan datang tahun yang penuh dengan tipuan dan rekayasa. Bagaimana kondisinya? yusaddaqu fihal kadib yukadzibu fihal sadiq orang pendusta dipercayai orang jujur dianggap dusta wa yu'tamanu fihal kha'in wa yukhawwanu fihal amin orang yang pengkhianat dipercaya orang yang terpercaya dikhianati wa yatakallamu fiha ruwaibidah kata Rasulullah di tahun itu akan bicara orang-orang bido. Lalu sahabat, siapa itu bido ya Rasulullah? Rajulun tafih. Orang yang tidak punya ilmu apa-apa. Yatakallamu fi umuri amah. Bicara masalah urusan orang banyak. Sekarang banyak pemimpin-pemimpin yang bodoh. Itu artinya. Tokoh dianggap sebagai tokoh agama. Baca Al-Fatihah juga benar kalau ceramah hanya lucu saja. Bahasa Arab nggak bisa, tapi dianggap sebagai kiai sejuta umat atau gelar-gelar yang ya macam-macam. Banyak sekarang, apalagi di TV itu terkenal ya kan, ada yang kayak terbang-terbang ceramah semacam. Masyarakat tertipu. Inilah ruwai bitoh. Orang bicara dalam surah urusan urusan umum masyarakat umum tetapi tidak punya ilmu bicara masalah agama, masalah politik, ekonomi dan seterusnya, tapi dia tidak punya ilmu. Ini kondisi yang sedang kita alami. Maka tadi orang kafir Quraisy mundur Rasulullah SAW ada lagi Loma tati bil malaikati in kunta minas Ini ditantang oleh orang musyrikin itu Kadang-kadang orang-orang al batil menantang al sunnah, kadang-kadang dengan tuduhan macam-macam. Sebenarnya orang musyikin. Muhammad, kalau kamu dakwanya benar, coba jadikan gunung ini menjadi emas. Benar nggak dia minta begitu? Ya kan? Agar dia punya alasan ingin membuktikan mencari kelemahan-kelemahan dakwah Rasulullah SAW. Di sini dia katakan, kalau engkau benar, coba datangkan mereka di hadapan saya sekarang. Kalau kamu gak mau, berarti kamu tidak benar. Dia tujuannya bukan list isti'lam, bukan tujuan untuk mendapatkan ilmu, tetapi tujuan litajis untuk membuktikan kele kelemahan. Mencari kelemahan. Nah, kemudian dalam ayat lain mereka menuduh Rasulullah SAW sebagai orang gila. Uh, uh, orang tadi sebagai orang gila, sekarang dituduh sebagai tukang sihir dan pembohong. Wa ajibu an ja'ahum munzirun minhum wa qala al-kafirun hadha sahirun kadzdzab mereka keheran-heranan tak kala datang kepada mereka seseorang beri peringatan dari golongan mereka sendiri wa qala kafirun orang-orang kafir itu berkata hadha sahirun kadzab ini adalah tukang sihir pendusta Rasul sallallahu alaihi wasallam dituduh sebagai pendusta dan tukang sihir maka berbagai tuduhan-tuduhan dilemparkan kepada umat Islam sekarang ini. Umat Islam adalah umat yang tidak toleransi. Umat Islam adalah yang tidak punya memperhatikan hak asasi manusia. Dan berbagai tuduhan-tuduhan-tuduhan tentang ajaran Islam. Itu bukan hal yang baru. Sudah lama Rasulullah SAW dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang hina. Ya. Baik. Udah masuk waktu. Nah, ini baru dua. Padahal saya tulis sudah ada sepuluh Saya bacakan satu ayat mungkin bisa. Satu ayat ini kita selesaikan yang poin kedua ini nanti poin ketiga kalau kita ingin disambungkan. Mereka bertetawakan orang beriman. Innaladina ajaramu kanu minaladina amanu yathakun. Ini dalam surah Al-Mutaffifin. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat dosa itu mereka itu kanu minaladina amanu yathakun mereka itu mentertawakan orang-orang beri, beriman. Tertawakan karena kita bercadar, karena kita berjilbab besar, karena kita sholat berjamaah, karena kita berjenggot, karena kita tidak tidak celana tidak di bawah mata kaki dan ditawakan, ditawati ditawakan. Mereka mempermasalahkan sebenarnya tokoh-tokoh Islam ya, tidak bukan namanya yang di Jakarta pun. Ini kayak kayak orang Arab, lebih Arab pula daripada Arab. Pernah begitu nggak ngomongnya? Ada seperti itu ngomong. Mereka tidak senang kalau melihat orang pakai gamis, ya. Ini ke Arab- arapan Kok tidak pernah dikritik orang yang meniru orang-orang Eropa? Ya, wa idamaru bihim yatagamazun. Bila orang beriman lewat di tengah-tengah mereka, yataghamazun. Apa tagamazun itu? Saling kedip mata. Ya, itu coba lihat saja. Banyak kejadian ini sering di tengah masyarakat. Ketika lihat orang berjebak. Saya lihat sajalah. Kalau saya ngantar istri saya belanja itu, kadang-kadang sama penjual di pasar tuh gitu. Saling kode. Dengan kepala, dengan mata, dengan bibir, dengan apa, mimik semuanya. Dengan rangka mengol, oh, mengolok. Wida marubim masuk. Kalau orang-orang alham lewat di dekat mereka, mereka apa? Mereka seling kedip ma, mata. Gitu. Taib. Wa idzan qalu ila alim ingkal faqihin. Mereka kembali kepada kula mereka, mereka bersenang-senang makan buah-buahan. Ya. Wa idza ra'au qalu innahu la ilaha Bila mereka melihat orang beriman, lalu mereka nuduh itu orang-orang se sesat. Wa bila mereka melihat orang beriman, qalu mereka katakan inna haula'i la haula'i la Itu mereka itu orang-orang se Jangan itu ikut pengajian itu, itu kajian sesat. Betul enggak? Nah ini yang ingin saya sampaikan. Jangan kita merasa terprovokasi, merasa terpojokan dengan hal ini, karena itu adalah memang ujian yang bukan kita saja mengalami, tetapi juga dialami oleh generasi-generasi sebelum kita. Baik. Itulah berapa ayat dan hadis yang dapat kita bahas pada poin kedua itu yaitu mereka mengolok-olok, menghina, melecehkan dan berbisik, mengedip mata dan seterusnya ya. Uh, dan itu hikmahnya bagi kita adalah jangan kita merasa terpojokkan, jangan kita merasa dihina, jangan merasa di di diolok-olokkan. Nah, bagaimana kita menyikapi ini insyaallah kita akan sampaikan setelah azan ya. Setelah sholat apa setelah azan? Hah? Setelah sholat. Baik, setelah sholat nanti kita lanjutkan. Kita dulu ter, uh, untuk poin apa namanya apa yang pertama ini Eh, dengan waktu tertentu dan insyaallah bisa dilanjutkan. Insyaallah habis salat kita lanjutkan. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta wa astaghfiruka Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira yang baik. Kayaknya nggak beda Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jelas nggak? Hah? Jelas atau enggak jelas? Hah? Jelas? Jauh dia jelas. Jauh dia nggak kedengaran. Pakai mampet. Jelas. Tadi sudah kita bahas bagaimana kita menyapa, menyikapi sikap-sikap orang itu seperti itu kepada kita. Ini yang tinggal kita bahas. <clears throat> Bagaimana sikap Rasulullah SAW menyikapi tindakan-tindakan bodoh yang kita gambarkan tadi, menghina, melecehkan, mengolok, mengetawakan. Bagaimana tindakan? <clears throat> Hal ini adalah kita hadapi dengan cara bijak. Dia kan ada Umar bin Aisyah anha ketika orang Yahudi datang menemui Rasulullah SAW. Mereka katakan Assalamu alaikum. Kematian lah untuk Muhammad Muhammad. Ini doa yang buruk sekali dia kepada Rasulullah Lalu Rasulullah SAW menjawab Wa alaikum dan di atas kalian. Aisyah ketika mendengar doa buruk ini untuk Rasulullah SAW dikatakan orang Yahudi marah Dijawab oleh Aisyah, "Wa'alaikumul la'na wa alaikumus sam wal la'na." Kehancuran dan laknat untuk kalian. Ini kan marah, tambah kehancuran laknat untuk kalian. Dari sini banyak faedah diambil dari problem ulama. Di antaranya, ketika menyikapi orang ini perlu kita bersikap lemah lembut. Makanya Rasulullah ketika mendengar Aisyah membalas kata-kata orang Yahudi itu dengan kata-kata yang lebih, yaitu mengatakan wa alaikumussalam wa kehancuran dan laknat untuk kalian. Rasul selalu menegur Aisyah. Mahlan ya Aisyah. Aisyah jangan begitu. Inna Allah rafiqun yuhibbu rifqa fi amri kulli. Sesungguhnya Allah itu maha lembut dan senang kelimutan dalam berbagai hal. Di sini dapat oleh kita sikap yang harus kita lakukan terhadap ini adalah tetap bersabar dan berlemah lembut terhadap orang seperti itu. Tanpa harus kita terpancing untuk berbuat sesuatu yang tidak berguna. Sering saya cerita tentang pengalaman-pengalaman yang saya alami sendiri. Ini pengalaman ketika pertama ketika saya merintis sekolah tinggi dosa Islamnya Imam Syafi'i Jember STDI Imam Syafi'i. Ketika ada pertemuan seluruh ketua sekolah tinggi dan rektor m 4 Surabaya sekotor Kopartai sempat Surabaya. Ini pertemuan pertama saya hadiri waktu setelah kita mendapatkan izin operasional. Antum tahu bagaimana suasana ketika awal pertama pertemuan itu? Setiap orang yang jelas di dalam ruangan itu satu-satunya berenggot, anak. Ya. Setiap orang masuk ruangan kalau dia lewat dekat anak pasti lewat lihat mata, lihat, lihat kaki. Selama masih ada tempat duduk yang kosong jauh dari anak, pasti duduk di sana. Di tiap akal. Satu sampai tiga bangku depan belakang kiri kanan tidak akan ada yang duduk. Tidak akan ada yang duduk. Kalau antum yang hadir saat itu di situ gimana perasaan antum? Pasti meriah, ya kan? Panas dingin, betul nggak? Betul nggak? Coba bayangkan itu bukan sekitar ratusan yang hadir itu ya. Sekolah tinggi di Kepartes 4 itu sekarang sudah hampir 240. Sekitar 200-an ada yang hadir. Coba bayangkan, ini pertama anak hadir di dalam pertemuan itu dan satu-satunya orang yang berpenampilan beda. Dan selama ini mereka mendengar pandangan mereka tahu orang berjenggot seribu wacana ya kan gitu ya teroris, dan macam-macam ya kan, Wahabi dan seterusnya ya kan. Tentu mereka ngambil jarak, betul nggak? Ya dianggaplah orang ini tidak bisa salah, tidak mau salah dengan kita, mau temen kita dan seterusnya. Tujuannya macam-macam. Dalam gambaran benak mereka kan begitu. Ketika melihat orang berjenggot, tetapi ada menghadapinya santai saja. Tidak merasa apa-apa, Anda menganggap mereka itu orang belum tahu, belum kenal, ya kan begitu, ya kan? Nah itu jadi pertemuan pertama. Selesai ada break istilahnya ada istirahat, ya acara itu ada istirahat. Saya mendatangi, menyalami mereka, bercerita dengan mereka, dengan sebagian mereka dan seterusnya Besok pertemuan kedua, pertemuan pertemuannya, bukan artinya mungkin pertemuan setelah enam bulan, setahun berikutnya, terus begitu. Dengan mengulirnya waktu, mereka menjadi apa? Lebih senang berteman dengan anak. Bisa bertukar pengalaman, bisa berbagi informasi. Akhirnya prasangka yang awalnya negatif berbalik menjadi positif. Gara-gara apa? Kita tidak mengambil sikap dari sikap mereka itu. Tapi kita harus bisa mengendalikan diri. Mengendalikan diri. Akhirnya, kalau dalam pertemuan, kalau anak tidak datang, dan anak utus wakil atau ustadz lain yang datang, mereka tanya, mana Ustadz Ali, kenapa tidak datang? Dan mereka lebih enjoy malah ngomong dengan dengan anda. Setelah itu, setelah berapa waktu? Kenapa? Karena kita apa? Tadi, apa kata Rasulullah? Lem berlemah lembut. Akhirnya mereka kenal. Oh tidak begitu. Tidak semua orang berjenggot. Tidak mau salah, tidak mau apa. Berubah prasangka buruk mereka. Akhirnya mereka biasa dengan anak dan bisa bercerita, berbagi pengalaman, seterusnya. Bahkan dalam pertemuan-pertemuan, biasanya mereka nyuruh anak yang bertanya. Ustaz, tanya saya. Nah ini, jadi di tengah masyarakat bagaimanapun kuatnya gelombang tantangan dakwah yang kita hadapi, kita mesti bijak dan sah, sabar. Mereka membenci karena tidak tahu. Mereka belum mengerti, maka kita perlu bersabar kita harus bisa bertetangga baik, mengucapkan salam, menziarahi mereka, memberi mereka hadiah. Meskipun dalam acara-acara tidak sesuai dengan sunnah kita tidak hadir, tapi bukan berarti kita tidak sama sekali mengunjungi mereka tidak. Ada anak yang sakit kita jenguk, dia dapat musibah kita datangi, dia kesulitan kita bantu, kita bawa oleh-oleh, kita pulang dari sebuah daerah bawa oleh-oleh, kita bagi tetangga kita akan berubah image dan inilah yang anak pesankan dimanapun agar ketika di dalam pengajian saya harapkan teman-teman melihat ada jamaah-jamaah baru itu dikenalkan diri dengan dia, dekati dia, minta nomor HP-nya, berbincang dengan dia dari mana pak. Jangan terbiasa ngelompok sesama ikhwan. Dan ini yang sering anak kritik. Demikian pula para akhwat Jangan dulu sama kita saja. Kelihatan ibu-ibu disalamin, ditanya dari mana bu. Diminta nomor HP-nya. Nanti kalau ada pengajian di gereja Facebook, ada pengajian silahkan datang. Kapan perlu kita minta alamatnya. Jika kita ada ruang waktu kita ziarahi, kasih buku hadiah dan seterusnya. Inilah yang harus kita ubah. Ini yang harus kita perbaiki yang selama ini akhwat melompat sama akhwat kalau ada ibu-ibu baru atau akhwat baru yang jilbabnya biasa saja sederhana saja kita tidak negur tidak mendek mendekati ini keliru kita ketika ada akhwat baru ada ibu-ibu baru semua kita seharusnya mendatangi menyelami sehingga mereka ketika hadir dalam pengajian tidak merasa sendirian sehingga bersemangat lagi untuk hadir pada pengajian berikutnya merasa ada teman, tapi pengajian pertama dia punya kesan buruk, tidak bakal hadir depan. Kenapa? Karena duduk sendirian ditolak ini nggak ada yang ikut, nggak ada yang salah. Jadi yang salah kita, kita harus memperbaiki pola seperti ini. Maka inilah tujuan kita tadi belajar bagaimana metode Rasulullah SAW dalam berdak menghadapi tantangan-tantangan dakwah itu. Jangan kita terprovokasi dengan tuduhan, dengan fitnah, dengan semacam itu. Sehingga kita bersikap membalik dan seterusnya, memfitnah juga. Tidak. Makanya sering dicontohkan. Ketika anjing gigit kita, kita harus gigit anjing. Hah? Balas dendam istilahnya, harus begitu? Tidak. Kita harus memang kita beri dia uzur karena dia belum tahu, bukan karena dia tidak cinta sunnah tapi belum sampai ilmunya dia ke sana, belum tahu dia ilmunya. Maka kita menghadapi masyarakat seperti ini kita mesti bersa bersabar. Mesti bersa bersabar. Harus pandai. Ketika hadir dalam pengajian, ada ibu-ibu yang baru datang, para ekot nyalami, tanya dari mana bu, ya kalau ngomong ketika ada istirahat dari pengajian, kita biasa tegur seterusnya, sehingga dia datang tidak merasa apa, orang ba baru. Sehingga dia dikucilkan tersendiri saja, tidak. Ya, biarpun datang orang awam sekalipun kita datangi Pak dari mana? Kapan perlu? Lebih didahulukan dia ya, ada air aqua ah, minum dikasih minum. Seperti kan ada ya, kasih dia bu, ibu pak dilayani dengan baik. Ini yang khasnya ya, kawan. Agar dakwah kita semakin berkembang berjamaah. Inilah keinginan anak membahas bagaimana kita melihat Rasulullah SAW dalam berdakwah, menghadapi tatang dakwah, dan menghadapi tatang dakwah itu dengan penuh sabar, dengan penuh mempertahankan diri. Ya, ini yang perlu kita contoh. Nah, kemudian sebetulnya ada 10 sebetulnya kondisi-kondisi di antaranya tadi kita sebutkan di antaranya meminta mujizat dengan tujuan mencari kelemahan. Itu sudah kita contohkan tadi dia minta Coba datangkan malaikat kalau kamu jujur berdakwah. Kalau, kalau memang kamu nabi, coba jadikan gunung Uhud ini, eh, gunung ini, eh, gunung yang di Mekah ini menjadi emas. Kan itu permintaan mereka juga. Ya. Atau juga permintaan mereka dalam surah Ali imran yang lainnya minta, tolong turunkan azab sekarang juga. Kan ada mereka begitu. Tolong turunkan azab sekarang juga kan gitu. Dia nantang. Itu adalah tindak-tindakan orang musyrikin. Yang pada zaman sekarang ada juga orang-orang begitu. Ya, bernegosiasi dengan menyembah Tuhan mereka. Ini pernah dilakukan orang musyrikin, bernegosiasi. Metode ini sekarang dipakai oleh orang-orang pluralisme. Kata mereka, ya orang musyrikin nawarkan Muhammad, bagaimana kalau kamu mengakui Tuhan kami saja dan kami juga menyembah Tuhan kamu. Kami juga menyembah Tuhan dengan tegas Rasulullah SAW dan turunlah surat Qul ya ayuhal kafirun la a'budu ma ta'budu katakan wahai orang-orang kafir aku tidak akan mau menyembah apa yang kalian sembah tegas dalam urusan agama kita harus tegas bukan berarti kita tidak bermasyarakat kenapa kita bahas masalah ini baru-baru ini sebagian kaum muslimin terbiasa ketika Natalan juga mengucapkan Natalan dengan alasan ketika orang non muslim ketika kita Idul Fitri mereka mengucapkan selamat hari raya. Karena memang mereka tidak punya prinsip dalam beragama. Mereka mencampur adukan antara hak dengan yang bah, batil. Kita beda. Prinsip kita dalam beragama beda. Al batil batil. Tidak bisa dicampur adukan dengan kebe kebenaran. Ini perlu kita waspada. Sekarang metode orang-orang yang ingin pengaruh umat Islam dengan cara begitu. Dia ketika hari-hari besar Islam, kita bulan Ramadan, ketika Idul Adha, bahkan Idul Adha ada yang ikut non muslim itu korban. Korban. Dengan cara mengaruhi agar kita nanti ketika acara-acara mereka, agama mereka, kita juga ikut acara mereka. Kemarin hari misa tersebar di berita yaitu Anayen di Semarang ikut apa di gereja acara misaan coba bayangkan nah ini merusak ini teori mereka ketika merusak akidah kita itu maka kita harus waspada dengan negosiasi seperti ini dan sekarang sudah banyak aliran seperti ini tersebar. Doa bersamalah dengan bermacam aliran, ya, kumpul bermacam aliran, doa bersama, bersama kan ada ya, sering terjadi itu. Jadi ini adalah bentuk-bentuk yang sudah lama yang dipakai oleh orang-orang musyrikin. Sampai hari ini mereka juga mau mempengaruhi hal seperti itu melakukan seperti itu kepada kaum muslimin. Kemudian mencela Al-Qur'an kemudian merayu dengan pemberian. Orang kafir Quraisy pernah datang kepada Nabi SAW pada pamannya Muhammad, kalau kamu ingin raja, jadi raja, kami angkat kamu jadi raja. Kalau kamu ingin jadi orang terkaya, kami kumpulkan harta orang Arab. Kalau kamu ingin wanita tercantik, kami carikan wanita tercantik. Ya, yang penting kamu jangan jelek-jelekan Tuhan Tuhan kah dengan cara rayuan, memberi hadiah, tawaran yang menggiurkan. Ini juga dilakukan oleh orang-orang yang ingin menentang kebenaran, derayulah. Orang-orang yang kepada tauhid, orang mengajak kepada sunnah, orang-orang yang beragama Islam dengan rayuan-rayuan agar mereka sedikit melembek, agar mereka sedikit telor, toleran, ah, agar mereka tidak lagi berprinsip ya memegang Islam dengan utuh. Banyak kenyataan di sini di Indonesia banyak orang-orang seperti ini. Yang dia diangkat namanya di antara metode orang musyrikin juga dulu mengangkat tokoh-tokoh untuk menandingi tokoh-tokoh Islam. Sekarang di, di berbagai dunia negara Islam itu Tokoh-tokoh yang goblok, tokoh-tokoh yang begok itu, tokoh-tokoh yang tidak punya ilmu, itu sengaja dipopulerkan dan dianggap sebagai tokoh yang he hebat. Itu terjadi di negara kita. Sehingga umat memanut mereka, mengakui kehebatan mereka. Itu media yang main di situ. Sengaja mempopulerkan orang yang tidak punya apa-apa menjadi orang terhebat di negara kita banyak kenyataan itu. Ya. Nah, terutama di sini adalah orang-orang yang beriman lemah, mudah dibayar, mudah ditawari kedudukan jabatan dan seterusnya. Kemudian dengan melakukan apa? Ancaman. Kalau kamu tidak begini, kami akan melakukan seperti ini. Diancam, dibunuh, disiksa dan seterusnya. Dan inilah yang dialami oleh kebanyakan sahabat di awal-awal Islam. Mungkin di negeri kita sering disebut dengan kebebasan beragama. Baru-baru ini di Jogja kembali hangat ketika ada rumah yang di format menjadi gereja diserang oleh masyarakat. Dan ini biasanya mereka seperti itu, ya. Itu kalau di komunitas umat Islam, umat Islam dihabisi. Bapak tahu nggak bagaimana umat Islam ketika ada di Bali? Ketika hari Nyepi, tidak ada boleh orang Islam yang hidupkan lampu, Pak. Maka mereka semuanya pulang ke Jawa itu. Bapak tahu kalau orang Islam mati, kemudian orang Islam nyewa rumah, mayatnya nggak boleh dibawa pulang. Kalau dibawa pulang rumahnya harus dibersihkan. Bayar pembersihan rumah itu sampai 25 juta. Bapak tahu nggak? Ini toleran nggak seperti ini. Kalau seandainya jalan ke kuburan melewati pura mereka, itu bayar denda. Kemarin Jember kita ngumpulkan dana untuk orang-orang Minang yang ada di Bali mau bikin uh, gedung pertemuan karena di sana tidak ada izin untuk mendirikan musola atau masjid. Di mereka beribadah di gedung pertemuan itu. Jadi itu dusta bohong mereka bicara masalah toleransi umat Allah. Toleransi hanya untuk umat Islam, tapi untuk umat lain tidak. Biar tahu sebetulnya. Ini nggak ada orang yang ngangkat. Tidak pernah dapat izin. Sekarang nggak punya izin orang Islam di Bali itu nggak punya izin untuk membuat musola atau masjid. Kemarin mereka mengumpulkan uang di pertemuan uh, itu ikatan perantau solok semani uh, solok solok. Anak hadir di situ dan kebetulan kita sekali dua bulan biasa pertemuan. Mereka biasanya mengundang anak untuk berikan nasihat-nasihat di situ. Mereka ceritakan, mereka beli tanah untuk bikin gedung pertemuan sangat kecil sekali ukurannya. Kalau nggak salah berapa cuma 20 kali 30 itu berapa? Lupa. Mereka mengumpulkan dana. Jangan dikira kalau kita bicara keluar lagi di Indonesia, bagaimana kaum muslimin di Palestina, di Irak, di, kemudian di uh, Afghanistan, kemudian di Burma ini, Muslim Rohingya yang sampai sekarang dunia bungkam, nggak ada masalah, seakan-akan tidak masalah. Yang setiap hari mereka disiksa, diancam, dan seterusnya. Mana ada pembicaraan di sana? Mana ada orang ngomong? Mana ada media Indonesia meliput? Tidak ada. Ini pengkhianatan media. media tapi kalau coba non muslim sedikit ada mengalami masalah, media langsung mengangkat. Seakan-akan seperti yang apa apa nih gereja Yasmin yang ada di Bogor ya, sampai PBB ikut. Coba bayangkan, PBB ikut bicara. Orang-orang negara barat ikut bicara dalam urusan negara Indonesia ini. Coba bayangkan. Itu kenyataan yang ada. Maka kita umat Islam jangan mau dikibuli. Kita bukan bersifat menyiksa orang luar Islam, menzolim orang Islam itu tidak boleh. Itu ajaran agama kita. Tapi jangan dituntut kita mau mengamalkan ajaran mereka. Mencampur aduk hak dengan batu. batil. Ketika mereka juga kita berikan hak-hak mereka, tetapi bagaimana kaum muslimin yang berada minoritas di daerah-daerah lain, Bali atau di daerah daerah lain, apa mereka mendapatkan hak yang sepenuhnya? Tidak. Mendirikan masjid nggak bisa di Bali Pak. Musala pun nggak bisa. Nah inilah kenyataan yang ada. Kemudian penyisaan fisik ini tidak sedikit dialami oleh sahabat, mulai dari Bilal, Ammar bin Yasir, ya karena waktu mata kita. Dan Rasulullah SAW berapa kali disiksa oleh orang kafir Quraisy. Pernah Rasulullah SAW ketika sujud diambil kotoran sapi didemparkan pada beliau. Pernah Rasulullah SAW ketika sujud atau ketika sholat diikat lehernya hampir dibunuh dan seterusnya seterusnya banyak sekali Rasulullah SAW ditaruh di jalan bela duri dan selain istri Abu Lahab dan seterusnya banyak sekali kondisi-kondisi yang dialami Rasulullah SAW penyiksaan fisik nah tadi kita bahas ini adalah tujuan agar kita pertama melihat tentang dakwah ini bagaimana harus kita bersikap Rasulullah SAW ketika di Mekah kondisi beliau tidak memiliki kekuatan yang yang seutuhnya belum memiliki daerah, belum memiliki kekuasaan substansi. Rasul SAW tidak pernah ngawur dalam berdakwah. Maksud ngawurannya apa Ustaz? Tidak pernah nyuruh ketika Abu, uh, ketika Abu Bakar, Umar dan Hamzah telah masuk Islam, nyuruh ledakan rumah orang kafir, nyuruh merusak fasilitas umum, menculik tokoh-tokoh orang kafir, disuruh enggak? Enggak. Kenapa? Karena itu akan membuat jeleknya dakwah. Maka Rasulullah SAW tidak pernah melakukan hal itu. Beda dengan orang-orang sekarang mau berdakwah, meledakkan fasilitas umum, hotel, kantor polisi dan semacam. Ini membuat efek buruk terhadap is. Justru menjadi alasan orang lain untuk menjelek jelekkan Islam. Nah ini yang kita ambil faedah dari sini. Bagaimana pengalaman dakwah yang kita lihat dalam sejarah para Rasulullah SAW. Rasulullah SAW Semakin dahsyatnya penyiksaan-penyiksaan yang dialami oleh sahabat di Mekah, Rasul SAW mengizinkan sahabat untuk hijrah ke negeri Habasyah. Yang di situ pemimpin yang tidak dizolimi, yaitu Najasyi. Ini menunjukkan bagaimana solusi ketika kita menghadapi kondisi yang begitu tidak mampu lagi di dihadapi. Nah, oleh sebab penting kita membaca sejarah agar kita melihat bagaimana menghadapi solusi-solusi dakwah ini. Jangan kita di dalam berdakwah justru menimbulkan keresahan, kekacauan di tengah masyarakat. masyarakat. Harus bijak. Jangan terprovokasi dengan kondisi yang ada. Kadang-kadang sengaja musuh-musuh Islam itu untuk memprovokasi kita. Sengaja dia buat onar agar kita terprovokasi untuk melawan mereka, lalu mereka punya alasan untuk berbuat dan memfitnah kita. Ini harus waspada gitu. Yang lebih dikenal yang sekarang ini adalah yaitu Markus Makelaka kasus. Dia buat kasus karena ada tujuan dia memancing agar umat Islam emosi dan terjadi sebuah kacauan. Mereka di sini mengambil kesempatan untuk mencarikan solusi-solusi yang merugikan umat Islam. Maka seperti mana yang terjadi di Sampang terhadap Syiah itu, itu kan merugikan ketika dia disiksa justru dia mendapat pembelaan dari apa ketika mereka diusir dan di, di, di ini di, di ganggu secara fisik, mereka dapat pembelaan dari berbagai pi, pihak. Mereka terzolimi dan seterusnya. Maka kita dalam berdakwah harus bijak, harus berpandai-pandai. Yang penting jangan juga sampai mengorbankan prinsip-prinsip akidah, prinsip-prinsip agama. agama. a'lam karena waktu batas kita, kita cukup sampai di sini dulu. Ya banyak hal sebetulnya yang ingin kita kupas sengaja tidak dijelaskan secara rinci karena waktu membatasi. Ya, semoga dari apa yang kita sampaikan ini kita hendaknya dalam berdakwah jangan takut berkorban. Kalau dulu sahabat berkorban dengan darah, kenapa sekarang kita dengan dana juga sulit? Sahabat dulu ketika berkorban untuk membela iman mereka, mereka korbankan harta dan nyawa mereka. Ini yang ingin kita ambil faedahnya. Tapi sekarang betapa kaum muslimin sulitnya untuk berkorban untuk agamanya. Kalau untuk kegiatan 17 Agustus, nyumbang setiap rumah itu luar biasa. Kalau bangun masjid, betapa lambatnya. Aneh masyarakat kita ini. Kalau untuk organ tunggal, nyumbang rame-rame. Ketika ada pengajian, sangat sedikit yang nyumbang. Jangan kamu berkorban untuk dakwah, untuk mendidik keluarganya saja, tidak punya perhatian. Kalau untuk kursus bahasa Inggris, bayar ratusan ribu, khusus matematika bayar ratusan ribu tapi kalau uang ngaji TPA cuma lima ribu atau lima puluh ribu per bulan nunggak nunggak tiga bulan anaknya diberhentikan tidak dibayar inilah kondisi kaum muslimin dan ini yang ingin kita ambil faedahnya sampai di mana baru pengorbanan kita untuk agama kita ini jangankan untuk berkorban menyiarkan Islam tetapi untuk menanamkan Islam pada diri kita, keluarga dan anak kita, sudahkah kita berkorban? Sudahkah kita hanya untuk menghadiri pengajian masjid aja kadang-kadang? Punya kendaraan, malas. Tapi kalau untuk hadir acara-acara rapat perkumpulan ini dan itu, reuni ini dan itu, meskipun dimanapun tempatnya jauh sekalipun, kita bersama Tadi saya sholat di masjid, kita pelajar zuhur tadi di masjid apa namanya? Ada kalimat yang bagus di, di papan itu. Kalau untuk sholat berjamaah, dia berat. Masjid jauh, jauh gitu. Tapi kalau jogging 500 meter atau 1 kilo, gak jauh. Cobalah perbaiki prinsip cara beragama ini. Yang masalah di sini kita itu. Jangankan untuk berkorban, membela Islam dengan jiwa raga, hanya melawan hawa nafsu menanamkan ajaran berhasrat kepada diri menghadiri majlis taklim saja berat kita. Kalau duduk di depan TV berjam-jam sabar, baru dengar pengajian lima belas menit langsung ngantuk. Itulah model tipe kita beragama itu. Nah inilah yang ingin kita bahas tadi Bagaimana perjuangan sahabat dahulu Jangankan kita sekarang untuk berjuang dengan perjuangan yang lebih besar Tapi perjuangan menanamkan ilmu agama pada diri keluarga kita Sampai di mana? Jangan bicara dulu untuk orang lain. Akan berkorban dengan hartanya untuk membangun masjid, membantu anak yatim, membangun pesantren. Tapi ketersediaan buku-buku agama dalam keluarganya sampai di mana perjuangan kita untuk itu? Mendidik anak dan istri kita sampai di mana perjuangan kita? Ini yang ingin kita sentuh ketika kita membaca sejarah sahabat ini. Sahabat dahulu berjuang dengan tetesan darah dan air mata. Bayangkan Bilal bin Rabah, Ammar bin Yasir, disiksa, Suhaib, dan banyak lagi sahabat-sahabat yang disiksa. Bahkan bukan tak luput dari itu Abu Bakar dan bahkan Rasulullah SAW. Tapi kita sampai di mana kita sekarang? Sampai mana cinta kita kepada Islam itu? Semana mana cintanya kita kepada Rasulullah SAW? Sampai di mana cinta kita kepada Al-Quran, kepada iman dan Islam? Itulah yang kita jelaskan. Semoga apa yang kita sampaikan ini dapat memotivasi, yang menginspirasi kita semua agar kembali bersemangat. Tinggalkanlah sifat malas dari menuntut ilmu, dari mengamalkan ajaran Islam. Tidak ada penyakit yang ada pada diri Islam yang paling berbahaya kecuali malas. Itu saja intinya. Malas. Rata-rata kita ini malas untuk sholat sunnah, malas untuk belajar di agama, malas dan seterusnya. Penyakit yang ada pada diri kita adalah malas baca Al-Quran, malas itulah yang ada pada diri kita. Dan kita selalu memberikan uzur pada diri kita. Wah lagi capek, wah lagi sibuk, dan seterusnya, dan seterusnya. Mulai dari detik ini, semoga kita memberikan perhatian untuk akidah kita, untuk iman kita, dan untuk agama kita. Demikian subhanallah bihamdika. Ada pertanyaan? Hah? Pengumuman silakan. Uh, uh, yang akan dan yang yang menerima atau sebelum kita masuk ke sesi tanya Semoga saat ini kita lakukan rencana pembangunan jelas telah syirik. Kalau di dalam rapat-rapat itu terjadi penghalalkannya yang haram, yang keharamannya sudah mutawatir dengan dalil-dalil yang banyak, lalu dianggap halal, itu jelas apa? Kufur. Kufur, ya. Namun ada tingkat maksiat atau dosa besar, jadi tidak bisa dihukum semuanya. Namun ada juga yang boleh boleh bermusyawarah atau dalam arti demokrasi juga ya yang dipakai oleh orang. Pemanya dalam masalah kedua-duanya halal, kedua-duanya mubah. Lalu diadakan pilihan mana yang lebih kita pilih mana. Memilih di antara dua yang halal. Ini tidak kufur, tidak syirik, tidak juga dosa. Tapi untuk mencari solusi perbedaan pendapat dipilih dua orang ini, Ini tidak masalah. Umpamanya ada murid SD mau jalan-jalan atau guru mau jalan-jalan, kita pergi jalan-jalannya ke Bukit Tinggi atau jalan-jalannya ke Danau Toba. Akhirnya karena silang pendapat, ada yang ke Danau Toba, ada yang ke Bukit Tinggi. Akhirnya ada yang voting Coba angkat tangan siapa yang mau ngomongin tinggi, yang terbanyak suaranya itu yang kita ambil. Syirik nggak? Dosa gak? Haram nggak? Tidak. Nah permasalahannya harus dirinci, jangan dulu global begitu. Nah inilah nggak karuannya sebagian orang menghukum. Ya, nah kemudian ada persoalan-persoalan itu istihadiyah. Kita harus pahami juga. Makanya oleh sebab itu anda jelaskan Demokrasi itu memang asalnya bukan dari Islam. Itu asalnya dari ajaran Yunani kuno di dalam buku-buku uh, atau pemikiran Islam klasik itu disebutkan seperti dalam kitab Milal wa Mihal Syarstani itu nama penyetusnya adalah Demokritos, Demokratos. Pemikirannya adalah menjadikan sumber hukum itu adalah manusia, bukan Allah penentu kebenaran hak atau batil manusia. Ini jelas salah. Tapi dalam praktek di negara kita pun tidak semuanya berurusan ke situ. Sekarang urusan-urusan aturan-aturan, adakah pemilihan di dalam DPR menyatakan apakah kita akan pilih zina dilegalkan atau diharapkan atau dihalalkan? Ada terjadi? Tidak. Pemerintah mengharamkan, tidak ada yang mengharamkan. Jadi kita harus Jangan menghukum dengan cara pandang sempit. Harus digerinci. Sering anda katakan, apa di negara kita ini tegak Islam, berhukum Islam atau bukan? Hah. Berhukum Islam atau bukan? Ada hukum Islam tegak, sholat, puasa, haji, dan seterusnya. Hukum Islam, azan, bangun masjid, bantuan, ayat yatim, dan seterusnya. Ini hukum Islam. Ya kan? Tetapi sempurna ya tidak, ya kan jelas, tidak sempurna. Maka oleh sebab itu kita membaca masalah ini harus dengan jeli. Jangan ngambil persoalan persoalan yang umum langsung dihukum mutlak. Ini tidak boleh. Ulama kita membolehkan yang mau milih silahkan milih. Tapi jangan pula yang mengambil pendapat yang memilih, membolehkan memilih, jangan juga dianggap sebagai hal yang wajib. Ini yang terjadi kelasnya di sini. Saya terjadinya percekcokan, perkilah pendapat di sini biasanya. Ditanya temannya, kamu milih tak? Enggak. Kenapa? Ulama ulama Kan ada juga ulama yang bolehkan. Oh kamu itu, kalau nggak ikut milih loh, nanti orang kafir terjadi perdebatan. Paham kira-kira? Sehingga saling membela pendapat. Ini saya katakan, sesama kita orang awam, kita yang butuh kepada fatwa ulama, jangan berfatwa sendiri. Ulama saja berbeda pendapat, koklah kita saling saling apa? Sering anak contoh, ibaratnya satu pasien dirawat oleh dua orang dokter. Dua orang dokter ini berbeda pendapat. Kata dokter ini tangannya harus diamputasi, harus dipotong. Kalau tidak, ini membusuk tidak akan menyala ke tubuh bagian lain. Kata dokter yang satu ini tidak, cukup diobati saya insya Allah dalam waktu yang lama dia akan sembuh. Si pasien ini bilang ini dokter yang pertama kurang ajar, mau motong tangan saya. Ya kan? Padahal tujuannya apa? Bah, baik karena dia dalam ilmu yang dia miliki ini penyakit bisa menjalar ke bagian tubuh yang lain. Nah, siapa yang spesien nggak bisa mengatakan dokter ini baik, dokter ini jahat, nggak bisa. Karena dia adalah pasien. Pasien jangan kayak dok. Dokter tahu salah atau benar. Kalau tahu salah benar ya dia ngobati dirinya sendiri. Nah, ini masa pilpres yang mau cepat silakan, yang tidak monggo. Iya kan? Baik, pertanyaan. Ana mendapat email yang berisi sunnah yang sudah ditinggalkan kaum muslimin saat ini yaitu sholat sunnah empat rakaat setelah isya yang nilainya setara dengan empat rakaat pada waktu Lailatul Qadar. Pertanyaannya, bagaimana cara pelaksanaannya? Lalu bagaimana dengan sholat rawatib ba'da isya? Apakah dilakukan setelah ba'da sholat rawatib atau sholat Perkaan tersebut termasuk di dalam sholat rawatib pada isya. Yang sholat sunnah rawatib setelah isya itu dua rakaat saja. Empat rakaat sebelum zuhur, dua rakaat setelah zuhur, dua rakaat setelah asar, dua rakaat setelah isya, dua rakaat sebelum sholat subuh. Dua belas. Ada sholat sunnah yang lainnya, bolehkah sholat sunnah sebelum asar? Boleh saja. Tapi salat sunnah ini yang disebutkan empat rakaat setelah isya ini kemudian nilainya sama dengan uh, pada waktu Lailatul Qadar uh, anda belum menemukan hadisnya atau anjuran itu. Allah malam ini di mana di dalam sumbernya nggak tahu. Ya, saya belum pernah menemukan ada hadis mengatakan salat empat rakaat setelah isya kemudian pahalanya sama dengan Qiyam Lailatul Qadar. Bagaimana hukumnya setelah selesai sholat fardu Berjamaah kita zikir dan doa bersama yang dipimpin imam Bolehkah kita tidak ikut doa kunut saat sholat subuh Sementara imam melakukan doa kunut So, masalah zikir habis sholat Alasan orang melakukannya zikir berjamaah adalah untuk mendidik, mengajar jamaah. Tetapi kalau kita lihat cara ini tidak efisien, tidak jitu, tidak bagus mendidik jamaah. Justru kalau mendidik belajar itu terbatas waktunya, satu bulan, dua bulan, bukan selamanya, ya kan? Buktinya jamaah-jamaah yang di belakangnya tidak pernah bisa berzikir sendiri. Ini berarti nggak berhasil metode begitu. Berarti metode yang benar apa? Apa yang diajarkan Rasulullah SAW? Bagaimana cara Rasulullah mengajarkan sahabat untuk bersikir? Yaitu dengan suruh menghafal sendiri sendiri sendiri. Dan ada memang ibadah dianjurkan berjamaah, ada ibadah tidak dianjurkan berjamaah. Jamaah. Buktinya Rasulullah SAW tidak pernah memimpin sikir berjamaah selesai sholat. Artinya cara itu perlu kita berubah, Dengan cara apa? Diberilah catatan kepada jamaah kita, doa-doa habis sholat untuk dia Apa? zikir-zikir habis sholat untuk dia hafal. Lalu selesai sholat, kita lebih mantap berzikir masing-masing. Ada efek lain. Ketika kita zikir dengan suara keras habis sholat, ini mohon maaf saja karena ini masjid kita warna ini ya. Tapi saya yakin semua kita pasti memilih yang lebih sempurna ya kan kita sebutkan sunnahnya bagaimana. Kalau ada jemaah yang masbuk, sementara kita zikir keras, mengganggu enggak? Enggak? Mengganggu. Sedangkan Rasulullah SAW menyebutkan la yazhar ba'dukum ala qiraati akhi. La yazhar ba'du qiraatu ba'la ba'd. Jangan kalian mengeraskan bacaan dan bacaan lain. Karena menggak mengganggu. Nah itulah Allah alam sebatas ilmu yang saya dapati. Tetapi ya bersikir habis sholat itu sangat dianjurkan ya berdoa juga dianjurkan tetapi tentu kita lebih fokus sesuai lebih tepat sesuai dengan bagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW karena Rasulullah SAW adalah juga pendidik juga pengajar juga bagaimana metode beliau mengajarkan salah sahabat pasti metode itu lebih lebih tepat sehingga kadang-kadang masalahnya ada masalah ketiga. Ketika ada imam yang tidak zikir berjamaah, dianggap melanggar aturan, dianggap melanggar sunnah. Ini yang efek yang lebih berat lagi. Menilai menyalahkan orang tidak melakukan. Dan berarti ini sudah melakukan sebuah kesalahan. Justru orang tidak melakukan sesuai dengan melakukan sunnah. Nah ini yang efeknya. Nah, ini yang tidak kita inginkan ketika terjadi saling dukung, menghukum gara-gara suatu perbuatan dilakukan tanpa ada dasarnya sehingga menghukum orang lain ya, tidak melakukan sah, salah dan keli, keliru Bolehkah kita tidak ikut masalah kunusuku kunusuku hadis yang jelas lain cuma sebagai ulama dan juga masyarakat melakukannya pelapat ulama di sini ada mengatakan boleh ikut imam ada juga pendapat mengatakan tidak perlu mengangkat tangan. Boleh saja keduanya selama ulama menjelaskan hal itu. Ya, seandainya kita imam kunut, kita tidak kunut, tidak masalah, tidak masalah. Ya, tapi kalau kita imam, biasanya jamaahnya kunut dan jamaah ini menganggap kunut itu sebuah yang lazim untuk menjaga keutuhan jamaah Ulama sampai dijelaskan kepada umat bagaimana hukum kunut itu. Dia boleh memimpin kunut jika dia jadi imam. Amin. Jika jadi i, imam. Mohon doa agar anak keluarga selalu diberi hidayah. Semoga Allah SWT memberikan hidayah kepada kita. Anak mau tanya bagaimana hukumnya uh, sampai kita dewasa saat ini belum diakikah oleh orang tua kita. Bolehkah kita akikah untuk diri kita sendiri saat dewasa karena orang tua kita dahulu tidak mampu? Uh, lebih aktual mana sholat tarawih berjamaah di masjid atau berjamaah eh, di rumah dengan istri? Tentang akikah, memang ada peraturan ulama dia akikah keluarga sudah dewasa. Ya, artinya dia pendapat ini membolehkan dia sebagai untuk menyumbang kepada orang tuanya melepaskan tugas orang tuanya untuk mereka, Boleh. Sebagian ulama melihat itu, ya, sebagian ulama dan para ulama lain. Masalah sholat terawih abdolnya di masjid karena ada hadis mangkol al iman, mangkol al iman ini kata yang sering sampai selesai sholat dia bersama imam kutiba lahu qiyamul dia mendapat pahala sama dengan kiamulail satu malam ini dalil yang jadi ulama bahwa salat tarawih lebih dari imam. Tapi bolehkah dia di rumahnya? Boleh, karena Rasulullah SAW juga melakukan salat tarawih juga pernah di, rumah. di rumah. Wallahu a'lam. Bagaimana hukumnya tidak memakai aturan otomat dalam jam kerja seperti ulang kerja lebih awal dari yang seharusnya atau besar lebih awal dari waktu sebenarnya? Apakah ini termasuk tidak amanah? dalam bekerja. Syukran. Uh, ini yang harus anda ingatkan. Antum sebagai orang yang telah mengaji, antum yang telah orang yang telah mengetahui sunnah, harus menjadi kutbah di kantor di masyarakat. Jangan pernah terlambat kerja, jangan pernah cepat pulang. Harus ikuti aturan kerja. Jangan sampai ngomong terjadi di masyarakat, orang berjenggot itu adalah orang yang tidak disiplin. Orang bekerja tidak benar. Ini tidak Ya, sering anda jelaskan baik dia sebagai mahasiswa, baik sebagai pegawai, jadilah antum sebagai teladan di pun antum berada. Antum tahu sunnah sehingga orang manut kepada antum. Antum tahu asra yang ada di Cikarang itu kan punya orang kafir ya. Setelah kajian sunnah dibuka di sana, itu dibangunkan masjid dan diperbolehkan mengadakan pengajian resmi dari perusahaan. Kenapa? Karena efek setelah ada pengajian jarang-jarang barang hilang pegawai pada disiplin. Karena kajian kita bukan mengajak orang untuk curang di dalam bekerja, tapi menyuruh mencari rezeki yang halal. Kalau antum cep, lambat datang, cepat pulang, gaji antum tidak halal. Ya, makanya itu Astra itu orang Jepang punya kan? Tapi kajian sunnah di sana dibagi oleh pimpinannya. Kenapa? Pengaruhnya luar biasa terhadap apa omsetnya yaitu mutu kerja karyawannya meningkat kejujuran mereka kalau dulu sebelum ada kajian sunnah di sana barang-barang itu sering hilang pegawai tidak teratur semacam banyak masalah dengan ada kajian sunnah ada nasihat sehat pegawai-pegawainya pada jujur ya disiplin hadir dan pulangnya Ya harusnya antum justru menunjukkan bahwa antum orang-orang yang tahu kebenaran menjadi toladan pun antum berada. Kemudian bagaimana berdoa kepada orang tua? Ada kekiat khusus sesuai sunnah. Pertama adalah dengan cara mendekati orang tua dengan cara baik-baik. Ketika antum telah tahu sunnah, coba antum ketika datang kepada orang tua antum lihatkan akhlak yang baik, lihatkan sunnah yang baik. Ketika orang tua kita datang, kita ambilkan air minum, Demikian pula adab sebagai seorang anak putri ataupun putra. Biasa membantu orang tua. Dia akan merasakan setelah antum mengikuti kajian ini memiliki perbedaan kajian. Maka dia akan menilai berarti kajian antum benar. Tapi kalau antum setelah ngaji kurang ajar sama orang tua, bapak ikut ngaji nggak mau mau, makanya belajar pak. Jenggot ini sunnah, dibilang begitu sama orang tuanya. Pak, celananya digunting, itu haram. Begitu cara ngomong. Iya, dianggaplah oleh bapaknya anaknya masuk aliran saya. Gara-gara metode antum salah. Coba antum dekati. Setelah antum ngaji, sering ziarah kepada orang tua, sering beri hadiah, kasih buku, kasih kaset, ya dekati. Kadang-kadang kalau ada kajian, dijemput orang tuanya, dibawa ke masjid tempat ada kajian, baru di situ antum metode berdakwah yang benar. Tapi antum ngomongin setelah apa namanya belajar sunnah, Lalu orang tuanya diajar sunnah dengan cara yang tidak sopan. Makanya bapak belajar. Tahlilan tuh tidak begini, tidak sunnah. Maka harus belajar pak. Kayak ngomong sama temannya. Jadi coba antum berubah akhlaknya setelah mengenal sunnah itu. Dengan orang tuanya, mau muamalahnya, ziarahnya, memberi hadiah pada orang tua, hormat kepada orang tua. Pasti orang tuanya mengatakan syukur, Alhamdulillah anak saya ngaji sekarang. Jauh berbeda akhlaknya. Gak pernah dilarang antum untuk ngaji. Tapi kenapa ada orang tua sebagian melarang anaknya pergi pengajian? Karena setelah hadir pengajian, orang tuanya ditahzir. Benar, ini bukan kasus satu dua, banyak. Orang tuanya ditahzir, orang tuanya nggak dijenguk, nggak disalamin dan seterusnya. Dianggap alu sesat. Jangankan orang tua kita yang alu bidah, musyrik saja apa kata Allah. Ya, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bi'il fala tuti'huma wa sahibhuma fi dunya ma'rufa jikalau orang tuamu itu menyuruh berbuat syirik tidak boleh taat tapi Allah juga menyuruh kita untuk beradab kepada mereka gauli mereka dengan baik wa sahibhuma fi dunya ma'rufa ini orang tua musyrik masih disuruh Allah untuk apa berpergaulan mereka dengan baik. Bagaimana dengan orang tua antum muslim tetapi memang belum tahu sunnah. Baik. Bagaimana menyikapi kalau yang menyerang atau mengkritik dari orang yang bermanfaat salah Ya, masanya masa orang-orang macam kritik berarti mereka bukan menasehati. Kalau dia kritik, kalau itu benar kritiknya kita terima, udah terima kasih ditunjukkan kesalahan kita. Apa sama pahalanya membaca Al-Quran di HP eh, dengan kitab mushaf sama? Ya, Al-Quran baik dibaca di HP ataupun di mushaf sama pahalanya. Bagaimana cara mengobati suatu penyakit yang di yang diakibatkan ilmu hitam? Apakah harus melalui orang yang mempunyai ilmu hitam juga? Tidak. Jangan kalau artinya sini mungkin kena sihir atau kena apa ya, itu diobat dengan rukyah syariah. Dibacakan surah Al-Fatihah, ayat kursi, kemudian akhir dari surat al Imran, dua ayat terakhir surat al Imran, kemudian kul huwallahu ahad dibaca tiga kali, kul a'udzu falak dibaca tiga kali, kul a'udzu birabbin dibaca tiga kali dan zikir-zikir yang lainnya. Ya. Nah, itulah yang dapat kita jelaskan pada kesempatan ini kita kalau ada penyampaian-penyampaian yang kurang berkenan di hati, kata-kata yang mungkin tidak tertata ataupun ada kalimat-kalimat yang kurang berkenan, ya mohon maaf, e, itu adalah kekurang-kurang pada diri kami sendiri. Kita tutup doa kepada majelis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta wa astaghfiruka wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kita dengan dalam lagi. بسلام